Ramadan kemarin buku yang diterbitkan adalah 7 karakter muslim profesional pelajaran penting dari Ramadan. Dan untuk Ramadan kali ini saya menulis sebuah buku The Power of Ramadan. Dan hampir selalu buku-buku itu uh, dicetak lebih dari 40.000 buku setiap tahun dan berbeda-beda konteksnya dan biasanya rata-rata uh, diminta oleh banyak perusahaan. Untuk kali ini saya ingin menceritakan tentang buku saya ini yaitu tentang The Power of Ramadan 6 komitmen membangun profesionalisme dan kebahagiaan rumah tangga. Ini yang saya uh, tulis dalam buku ini berjudul 6 komitmen membangun profesionalisme dan kebahagiaan rumah tangga. Bapak Ibu Kumullah, Ramadan memang bagikan sebuah universitas. Tidak pernah kering ditulis. Dan kalau kita menggali lebih dalam lagi, akan terus banyak lagi dimensi-dimensi Ramadan yang sangat dalam. Dan begitulah memang program Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang punya program maka <coughs> Allah maha tahu apa yang dibutuhkan manusia karena itu puasa Ramadan ini atau ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang termasuk bagian dari fitrah manusia dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap manusia untuk ikut program Ramadan. Allah berfirman, "Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Ramadan ini bukan hanya diwajibkan untuk kalian kata Allah, tetapi juga diwajibkan untuk semua manusia sebelum kalian. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita masuk ke Ramadan, kita harus mengenal jangan hanya yang kita pahami bahwa Ramadan ini hanya bulan puasa. Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada orang yang pahamnya Ramadan itu hanya bulan puasa. Sehingga selesai Ramadan dia tidak kebagian apa-apa di Ramadan kecuali hanya kebagian lapar dan hausnya. Dan sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala telah mengurus kita dalam kehidupan kita. Allah sangat perhatikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah tahu sifat manusia. Bahwa manusia bukan hanya butuh fasilitas jasmani, tapi juga membutuhkan fasilitas rohani. Kita punya HP setiap hari, kita pegang HP itu. Dan kita tahu tabiat HP kita. Bahwa HP kita ini bukan hanya casing bukan hanya hardware tapi juga adalah software dan kita sendiri tahu bahwa kita selalu menjaga HP kita jangan sampai softwarenya disconnect makanya kita selalu menjaga begitu HP kita lowbat kita kecas begitu pulsanya habis kita beli dan kita isi supaya softwarenya connect kepada Allah connect kepada server nah kita juga demikian bahwa manusia ternyata mempunyai dua dimensi ini. Dia mempunyai jasmani dan di saat yang sama dia juga mempunyai rohani. Dan tugas pokok kita juga menjaga diri kita seperti kita menjaga HP kita jangan sampai diskolik dari Allah. Kalau semua, kalau seorang manusia diskolik dari Allah, maka dia hanya casingnya manusia, tapi isinya bukan manusia lagi. Inilah yang kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Maka ketika manusia diskolik dari Allah, maka dia turun derajat menjadi binatang kal an'am. Bahkan kata Allah, kalau manusia sudah turun derajat, maka dia akan lebih parah lagi dari binatang. Balhum Allah. Sejahat-jahat seekor kucing, dia hanya bisa mencuri sekerat daging di rumah kita. Tapi ketika manusia jahat, manusia bisa menghilangkan jejak uang 7 triliun. Dan Bapak Ibu tahu betapa banyaknya uang 7 triliun itu yang seandainya kita pernah melihat bentuknya itu mungkin sekitar 3 atau 4 kontainer diam. Begitulah manusia ketika ternyata dia disconnect dari Allah, maka dia langsung lebih panjang daripada binatang. Binatang banyak yang tidak pernah pakai pakaian. Jadi memang tidak pernah pakai pakaian tidak dulu. Kambing yang kita punya tidak pernah pakai pakaian. Tapi belum pernah mereka bikin film porno. Ini manusia ketika ternyata telanjang, manusia lebih parah dari binatang dia bikin di porno dia bikin website porno dia bikin foto porno dikirim ke kawan-kawan lebih parah lagi kalau binatang maka di sini mengapa Allah SWT menjaga manusia bukan hanya Allah menyediakan fasilitas jasmani tapi juga Allah menyediakan fasilitas rohani dan ternyata dalam Allah menjaga fasilitas rohani kita Allah juga menyediakan paket-paket. Kalau Bapak Ibu punya BlackBerry, selalu kita beli paket. Ada paket mingguan, ada paket bulanan, dan seterusnya. Allah juga menyediakan beberapa paket untuk kita mengisi rohani kita. Ada paket harian. Ini oleh Allah diikat dengan pergeseran matahari. Menjelang matahari terbit, ada garis putih di ufuk timur disebut dengan al-fajar. Itu mukaddimah matahari mau terbit, itu namanya garis fajar, al-fajar. Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk ngecas. Karenanya seorang mukmin dia wajib bangun waktu fajar. Sehari bagi seorang mukmin bukan dari matahari terbit. Sehari bagi seorang mukmin dari fajar terbit. Oleh karena itu kita berpuasa sehari bukan dari matahari terbit. Kita berpuasa sehari dari sejak fajar. Dan karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang pentingnya waktu fajar. Sampai Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dengan waktu fajar wal fajr. di waktu fajar. Karena inilah permulaan hari bagi seorang beriman. Lalu kemudian setelah ngecas di waktu fajar, Allah biarkan manusia sibuk dengan urusannya ada yang berusaha kerja seterusnya. Hmm. Karena waktu pagi ini waktu fresh bagi jiwa, maka ada Allah dibiarkan manusia berlama-lama dengan urusannya. Sampai matahari tergelincir. Ketika tergelincir matahari Allah pagi lagi, berhenti, ngecas lagi. sholat duhur. Dari tergelincir matahari sampai malam, sampai sampai sampai isya, ini waktu jiwa sudah semakin lelah. Allah menyediakan pos-pos semakin dekat. Tidak seperti waktu pagi. Maka oleh Allah, saudara, dijaga jangan sampai manusia lelahnya ini membahayakan dirinya. Allah sediakan pos-pos supaya dia ngecas lebih banyak lagi. Begitu matahari condong, di mana bayangan sebuah benda, kalau sebuah benda ditancapkan dan matahari bersinar dari arah, maka bayangannya lebih banyak daripada bendanya karena itu sudah masuk waktu asar maka dia sholat asar dia ngecas lagi matahari terbenam ngecas lagi sholat maghrib warna kemerah-merahan di ufuk barat hilang ini kalau waktu pagi fajar fajar ke kuning-kuningan ke putih-putihan di ufuk timur itu menjelang terbitnya matahari matahari mulai menghilang total itu adalah warna senja di ufuk barat itu ketika total hilang warna senja itu tidak ada merah lagi itu awal waktu isya maka dia wajib berhenti sholat isya. Jadi sebetulnya bukan jam kita sholat. Kita sholat karena pergeseran matahari. Tapi karena sudah terlalu lumrah kita pakai jam sehingga kita ukurnya jam. Padahal sebenarnya adalah matahari yang diurus, yang diikat oleh Allah dengan ibadah kita. Ini paket harian diikat oleh Allah dengan pergeseran matahari. Paket pekanan mingguan Allah mengikat dengan nama-nama hari. Dan Bapak Ibu tahu bahwa nama-nama hari dalam, dalam Islam itu langsung dari Allah Subhanahu Taala. Oleh karena itu nanti nih kita akan menemukan banyak hadis. Kalau kita buka-buka teks-teks hadis kita menemukan istilah-istilah hari dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam pas pada hari Jumat. Bahwa nanti hari kiamat terjadi hari Jumat nanti di alam akhirat di surga akan ada hari hari Jumat dan seterusnya. Jadi nama hari ini dari Allah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi bukan bukan nama-nama hari yang yang berbeda ya yang dikarang oleh manusia bukan ini dari Allah Subhanahu taala. Dan itu diikat dengan angka. Contoh misalnya Bapak Ibu masih hafal angka bahasa Arab. Angka satu apa? Wahid. Hari ke-1 Ahad. Angka dua Isnin, kan? hari kedua Senin angka tiga salah satu Selasa angka empat Arba'atun Arbi'ah Rabu Rabu angka lima Khamsatun Khamis ini sebenarnya adalah lima hari aktif bagi orang Islam orang Islam aktif kelima hari ini ada dua hari yaitu hari kedua dan hari kelima Allah Subhanahu wa taala menerima laporan langsung dari para malaikat laporan tanpa manusia yaitu hari Senin dan hari Kamis dan Rasulullah SAW bersabda uhibbu an aku suka berpuasa di hari Senin wal Khamis dan hari Kamis li'annahu yawmun rufi'a fihi al-a'mal itu hari dilaporkannya sama manusia fa maka aku suka ayyur faamani wa nasoi ketika amal berlapar kamu sedang berpuasa itu ngecas kita berpuasa dan ada satu hari khusus untuk kaum bapak mereka wajib berkumpul sepekan sekali bahasa Arab berkumpul apa? jemaah Jum'ah Yomul Jum'ah perhatikan namanya menunjukkan itu bandingkan bapak dengan nama-nama hari yang lain coba minggu itu nama seorang pastor domingus kemudian bapak menemukan lagi sandi, sang matahari, hari menyembah matahari. Mandi, man bulan, hari menyembah bulan dan seterusnya. Itu ada mana mana tersendiri. Nah, tapi dalam Islam kita diajarkan seperti itu. Dan hari Sabtu hari istirahat. Ya musabat wa ja'alna naumakum subata. Aku jadikan kamu istirahat asal Nah, ini paket perkara Allah sediakan untuk kita mengecas mengecas kita. Sayangnya Allah luar biasa kepada kita, kita dijaga oleh Allah bukan hanya jasmani kita. Nanti saya ceritakan sedikit tentang bagaimana Allah menjaga jasmani kita. Ada paket bulanan. Paket bulanan diikat oleh Allah dengan bulan. Pergeseran bulan. Karena itu bulan-bulan Hijriah persis sama dengan pergeseran bulan di langit tanggal 1 Syawal mulai tanggal 1. Oleh karena itu kita tidak diajarkan memulai puasa kecuali kita sudah pasti melihat hilal tanggal 1. Pastikan karena inilah ibadah yang pasti. Harus memiliki kepastian lihat kasar kata Rasulullah dunia tihi berpuasalah kamu ketika kau pasti melihat hilal. Karena ibadah dalam Islam diikat dengan hilal dalam ibadah bulanan. Dan setiap bulan ada beberapa hari yang Allah pilih sebagai hari kita ngecas. Dan itu diikat dengan pas pada saat bulan mencapai titik kesempurnaan. Dari menjelang sampai titik kesempurnaan. Itu tanggal 13, 14, 15. Pada saat itu alam raya berwarna cerah, putih, cerah. Dalam bahasa Arabnya putih disebut al bit al bit al-abyad, putih disebut ayyamul bid maka kita diajarkan untuk mengecas kembali begitulah sayangnya Allah kepada kita kita diurus dengan Allah sangat luar biasa Allah mengurus rohani kita dan ada paket tahunan dan ini kita akan bahas nanti secara khusus itu Ramadan kemudian ada paket seumur hidup sekali yaitu ibadah haji dan ibadah haji adalah ibadah peradaban jadi sebetulnya ibadah haji itu Pak bukan ibadah dalam arti seperti banyak orang pahami sekedar datang ke sana banyak uh, ibadah ritualnya, tapi lebih kepada ibadah peradabannya. Kita di sana belajar persaudaraan Islam bahwa Islam begitu luas bukan hanya saudara kita di Indonesia, tapi juga saudara kita di Palestina, kita bertemu dengan orang Palestina di sana, saudara kita adalah di Amerika juga ada, kita bertemu dengan orang Islam Amerika di sana saudara kita juga dari Inggris juga kita bertemu dengan saudara kita dari Inggris dan seterusnya maka di sini kita belajar sebuah Islam yang penuh dengan persaudaraan bahwa Islam ini bukan hanya sekedar agama ritual dulu ini masih selesai tapi Islam adalah sebuah agama agama oleh karena itu dalam ibadah haji dan umrah Allah Subhanahu wa taala rasulnya tidak mewajibkan amalan baru pembacaan. Tidak ada rukun baru bacaan, tidak ada. Karena nanti akan banyak orang alasan, waduh aku belum bisa baca doanya. Kalau sholat baru baca al-fatihah. Tapi dalam ibadah haji dan tidak ada rukun baru bacaan. Jadi seandainya ada orang tidak bisa baca, dia diam. Atau dia tidak baca, tidak baca apa-apa. Dia bisa baca, tidak baca apa-apa. Dia datang ke Mekah, niat haji. Sudah, sampai di Mekot niat haji ganti pakaian, pakai ihram, nggak baca apa-apa. Sampai di Mekah tawaf, nggak baca apa-apa. Dia tawaf, ikut tawaf, seperti orang tawaf, nggak baca apa-apa. Kemudian setelah itu dia sa'i, dia baca apa-apa juga. Setelah itu dia cukup, udah sah itu umrahnya. Setelah itu dia pergi ke Arafah, mabita wukuf di Arafah, tidak baca apa-apa. Malamnya ke Musdalifah, mabit tidak baca apa-apa. Melempar jumrah, tiga hari, 11, 12, 13, tidak baca apa-apa sudah sah itu hajinya. Karena itu tidak ada hukum berubah bacaan. Maka salah orang yang, salah, yang paham bahwa hmm, harus bisa baca tidak. Karena di situ adalah ibadah peradabannya. Kita ingin mem membangun persaudaraan supaya kita paham bagaimana luasnya alam semesta milik Allah ini bahwa alam ini milik Allah bahwa kita harus patuh kepada Allah Allah yang mudah Allah perintahkan tinggalkan kampung kamu tinggalkan negeri kamu hanya memuji kepatuhan. Berani menggantian, dia meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya hanya untuk Allah? Kata Allah, ganti pakaian, ganti pakaian. Hanya dua anak kain. Padahal itu secara penampilan kurang bagus. Tapi karena Allah perintahkan dia ganti. Jangan pakai harum-haruman. Padahal harum itu bagus. Patuh nggak dia? Jangan potong kuku, jangan potong rambut, sama seperti itu. Begitulah kepatuhan itu diuji oleh Allah maka itulah lebih kepada ibadah peradaban ibadah menanamkan persaudaraan kebersamaan bahwa tidak pantas seorang muslim sering membunuh saling menyakiti sering menjatuhkan tidak pantas seorang muslim seperti itu orang muslim satu kesatuan dalam satu iman satu kepatuhan kepada Allah saudara satu Ka'bah satu Allah tempatnya sama di situ dia menyembah Allah mengapa saling bercerai belai nah ini semua Allah telah sediakan paket-paket itu. Pertama, paket intensif adalah Ramadan. Ramadan ini memang luar biasa. Dia seperti sebuah universitas. Orang tadinya nggak punya ilmu, masuk ke Ramadan, keluar dia sudah berilmu. Di dalamnya banyak majelis-majelis ilmu yang ditemukan. Luar biasa. Seperti seorang yang tadinya tidak belajar, dia masuk ke universitas begitu keluar jadi sarjana dan sudah berilmu sudah punya keahlian seperti kepompong ketika seekor ulat masuk dan berdiam di dalamnya dia keluar sudah berubah menjadi kupu-kupu harus ada perubahan di situ begitulah sebenarnya Ramadan oleh karena itu barakallah Ramadan ini benar-benar menjadi momentum yang sangat luar biasa kita untuk kembali kepada Allah sebentar dengan sesungguh-sungguhnya. Jika selama ini mungkin kita seringkali lupa, lalai, sebagainya, saatnya kita di Ramadan kembali membina diri. Ada sebuah ungkapan sangat terkenal yang mungkin Bapak Ibu sering dengar. Dia mengatakan begini, berhentilah jenak, berhentilah sejenak untuk menajamkan gergajimu benar ternyata kalau gaji kita dipakai terus menerus dengan dipaksa memotong kayu gaji yang tumpul ini akan memperlambat proses produktivitas kita kita bukan malah mencapai target malah semakin lambat dan kerja kita akan semakin tidak produktif tapi seandainya dia sama sejenak berhenti fokus menajamkan gergaji Sedikit saja jangan berlama-lama Sedikit saja maka dia akan lebih tajam lagi gergajinya pohon-pohon yang seharusnya diselesaikan yang tadinya dengan gergaji tumpul bisa selesai satu pekan maka dia selesai dengan gergaji tajam dalam hitungan sehari selesai di antara setahun itu Allah sediakan satu bulan penuh untuk kita memperkecil porsi kesibukan kita di luar lebih kepada porsi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus digiring oleh Allah dikondisikan siang dan malam supaya fokus pada Allah, yang banyak dengan Allah. Dari fajar kita bangun, sahur kita menahan nafsu, menahan nafsu tidak makan, tidak minum bersama keluarga pun tidak boleh di siang hari ya, bersama istri tidak boleh di siang hari kita melakukan hubungan maka ini ditahan terus kita menyatukan kondisi bersama Allah terus dijelaskan baca Quran malamnya sholat malam dan seterusnya dan akhirnya puncaknya kita beritikaf di masjid maka ini adalah kondisi luar biasa oleh karena itu pada Allah kalau kita uh, lihat ayat yang di sini ada puasa, baca Quran, banyak doa, kemudian istijabah, banyak sholat dan tobat, kemudian bangun keseimbangan, kemudian sahur, etikaf ini semua ternyata ada dalam Al-Quran. Saya tunjukkan di sini. Allah, Allah langsung menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 93 sampai ayat eh, 107. Intinya di sini perhatikan asyam puasa. Yang kedua syahrul Ramadan nanti unzila fil Quran. Dan kata Allah, orang yang baca Quran akan menjadi manusia bersyukur, la'alakum tashkurun. Dan yang ketiga, perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Banyak doa. Kalau di hari-hari biasa, waktu mustajab itu hanya sepertiga malam terakhir. Di Ramadan 24 jam mustajab dan yang keempat istijabah yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun istijabah artinya memperbanyak sikap mentaati Allah capek apapun lelah apapun malamnya mengisi dengan salat khusus Ramadan diperbanyak di lain Ramadan juga kita perbanyak salat malam tapi peningkatan di Ramadan jauh lebih lebih kuat lagi karena itu perkumpulan pada Ramadan jangan cari yang pendek-pendek bacaannya. Cari yang agak panjang sedikit. Ya. Jangan seperti di sana dia malah menghasut kawannya. Lu kok lama banget sih sholat terawih, dari mana sih? Di situ. Oh, di situ mau lama. Di sini lebih cepat. Di sini aja. Wah, ini menghasut. Bahkan saya masih ingat dulu masih masih kecil itu. Ada dua masjid di kampung saya itu di, di Madura. Itu satunya itu itu sebelah masjid lebih cepat yang ini karena saking yang cepat itu setiap rokaat itu enggak pindah dari al kausar al ikhlas al kausar kulhu kausar kulhu selesai fatih yang sini lebih cepat lagi dia apa selesai waladhanin amin yasin Allah Akbar lebih cepat lagi Baik Allah ini kalian saja istijabah Kata Allah, kalau kamu lakukan ini, la'allahum yarushudun. Dapat dan benar. Kemudian berikutnya keseimbangan. Dulu ada orang paham bahwa kalau sudah masuk Ramadan, dia bilang ke istrinya, kamu jangan deketi aku. Pergi sana. Hijau. Ini Ramadan. Yang pertama wajahmu di depan Nah kata Allah bukan begitu. Harus ada keseimbangan. Ibadah itu bukan merusak hubungan rumah tangga siang hari kamu boleh eh, siang hari kamu tidak boleh malamnya kamu boleh siang hari kamu tidak boleh malamnya kamu boleh keseimbangan siang hari tidak boleh makan malam boleh siang hari tidak boleh berhubungan sama istri malam boleh gitu dunia akhirat harus seimbang juga terlalu dunia akhirat rusak terlalu porsi akhirat besar dunia akan hancur kita akan merusak dunia kita sendiri usaha kita sendiri terlalu besar porsi kantor rumah tangga akan hancur terlalu besar porsi rumah rumah kantor akan hancur harus seimbang terlalu ritual sampai lupa keluarga rumah tangga akan hancur Allah yang keseimbangan ini dia at-tawazun dan kemudian program berikutnya adalah as-sahur Allah yang sahur wa kulu shabu hatta يتبين lakumul khaytul الأبيض dan khaytul الأسود dan fajr. Di sini Allah menekankan tentang pentingnya sahur. Di sini Allah ingin mengajarkan bahwa sahur yang paling baik adalah sampai jelas terbit fajar. Karena Allah ingin mendidik selama Ramadan hamba-hambanya terbiasa bangun waktu fajar. Dan ini perjuangan sang hamba setiap saat bahwa dia adalah menunjukkan bahwa dia bangun waktu fajar untuk Allah sekarang. Makanya Allah tekankan sahurnya. Ada yang mengatakan bahwa aku kuat tanpa sahur. Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akan sahur yang membedakan antara puasa kami dan puasanya orang Yahudi dan Nasrani makan sahur. Nah, di sini pentingnya sahur. Sampai Rasul bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahur barakah." Makanlah sahur. Kalau kau makan sahur, kau akan berkah. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna Alal mutasahirin Allah para malaikatnya membacakan selawat kepada orang yang sahur Ada orang bertanya Pak Ustaz bagaimana kalau sedang imsak aku bangun Itu masih belum habis waktu waktu, waktu sahur Masih masuk termasuk fajar silahkan Bahkan Rasulullah makan sahur bersama sahabatnya selalu sampai mendengar azan subuh Rasulullah pernah melarang Aisyah berhenti sebelum azan fajar Aisyah mengatakan, aku benar ada tadi. Itu adanya bidan, itu adanya tahajud. Lanjutkan sampai kau makan, jelas benar ada di subuh. Imsak itu hanya tradisi di kita. Di dunia nggak ada imsak, dimanapun nggak ada imsak. Itu hanya di Indonesia. Orang Indonesia ini masya Allah kalau urusan sahur hati-hati, biasa. Kalau urusan korupsi nggak hati-hati. Padahal ajaran Rasulullah SAW, kita urusan sahur itu sangat fleksibel. Sampai pernah suatu hari ini ada seorang sahabat itu mobil hotok. Mobil hotok itu sahabat sahabat yang paling besar badannya. Dia itu kalau makan sahur selalu hampir selesai terakhir. Umar. Karena badannya itu dikatakan dalam riwayat kalau Umar naik kuda itu kedua kakinya nyampe ke tanah. Umar. Kita coba hison wa solarijlahu al arts Umar. Masya Allah, sering besar badan. Umar kalau makan sahur sahabat saya selesai masih makan agar berkumandang masih belum selesai ikoma sudah Rasulullah sudah masuk mihrab kata Umar Rasulullah jangan mulai dulu aku belum sebelum minum kata Rasul minum minum maka Umar sedang minum ketika itu perhatikan di sini bahwa sangat fleksibel untuk masalah sahur jadi yang penting masih di sekitar fajar fajar itu pak begitu terbit dia bukan berhenti fajar itu terbit langsung bertahan dia jadi terbit fajar itu melintang bertahan dia Rasul bersabda, kontrol homsina ayat. Sekitar 50 ayat kalau orang baca Quran. Jadi dia, dia bertahan. Makanya ketika azan mesti terus bertahan tuh Fajar. Karena itu Rasulullah makan sahur dengan sahabat-sahabatnya. Itu tidak langsung berhenti enggak. Sampai Rasulullah bertanya, bagaimana kalau aku sedang makan ayat dan subuh? Kata Rasulullah SAW, Ida sami'a ahadukumun nida. Kalau kau mendengar subuh. Wal ina fiyadaihi dan kau sedang makan sahur. Fala tada'uhu, jangan berhenti. Hatta takdi hajatahu sampai selesai. maksudnya yang di piring bukan di meja <laughs> ini perlu dipertegas jadi kata hadisnya begini yang di piring makanya nanti agak besar yang piringnya terus agak jadi variasi-variasi di sekitarnya puncaknya iktikaf perhatikan ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد jadi acara iktikaf acara puncak daripada Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Subhanallah. Perhatikan Allah, ini langsung urut dari Allah. Dan Allah menutup ayatnya dengan apa? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Pembukaannya la'allakum tattaqun. Penutupnya la'allahum yattaqun. Jadi acara puncak Ramadan itikaf. Di sini ada hubungannya, Pak. Di sini Allah memberitahukan boleh pada malam hari kau mencampuri istrimu. Itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 20. Tanggal 21 kamu itikaf. Di sini kamu pamit sama istrimu, maaf istriku, ini aku itikaf. Jangan kau dekati aku lagi, kita ketemu nanti malam hari raya. Itu dia. Kau sedang itikaf. Subhanallah. Inilah puncak kebersamaan sang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedang itikaf bicara tentang dunia, tentang bisnis, tentang, tidak boleh. Sudah. Sedikit bicara, batal. Dia hanya zikir, baca Quran. Dia beribadah kepada Allah, fokus untuk Allah. Dalam kondisi hibernik, dia bersama Allah. Fokus. Sudah, di sini puncak keindahan bersama Allah. Sudah 10 hari. Berzikir, baca Quran, berzikir, baca Quran, dan seterusnya. Sedikit boleh dia majlis taklim dan sebagainya pada saat itikaf. Begitulah seorang salah tiga. Hanya sayang empat. Ini ayat akhir-akhir ini ada mulai yang ada yang berubah. Jadi di sini wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil mall. Di sini ada berubah sih. Masih berubah ya. Makanya zakat yang dibayar itu zakat mall, bukan zakat mal. Banyak yang begitu. Nah, ada lagi yang mengubah lain lagi nih Pak. Wala tubashiruhunna wa antum mudikun. Di sini jadi mudikun di sini. Nah, jadi akiful berubah menjadi modikun Masya Allah pada Allah ayo kita ikuti program yang sangat luar biasa ini dari Allah subhanahu wa dan ini adalah kesempatan kita yang sangat berharga kita hanya punya kesempatan ya sekali ini Untuk tahun depan kita bisa kebahagiaan nanti. ya. seharusnya kita memahami diri kita itu seperti kita memahami sebuah aki atau baterai HP kita kalau Pak Ibu punya HP dicas HP kita nggak berisi dicas nggak berisi dicas nggak berisi itu kenapa baterainya Hah? suah kalau suah diapain buah coba masuk Ramadan nggak berisi masuk Ramadan nggak berisi itu berarti kenapa <laughs> nah seharusnya kata Allah yang Ramadan ini kamu pertahankan sampai kamu menghadap Allah jangan musiman Jangan menjadi seorang muslim musiman, Jangan hanya baik Ramadan saja Sampai-sampai Allah SWT Menurunkan sebuah ayat luar biasa Kisah seorang wanita Yang dia berdiam di pojok kota Mekah Dan pekerjaannya dia Menunggu orang yang melamarnya Sambil menunggu Dia merenung memintal benang Begitu sore hari benangnya habis Dia mikir besok kerja itu apa Dia bongkar lagi itu kain Besok dia tenun kembali Sore dia bongkar lagi Begitu seterusnya Allah rekam kisah ini dalam surat An-Nahl. Allah firman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kamu berbuat seperti wanita ini yang selesai menenun dia buka lagi. Sungguh baik Allah, ternyata ketika Allah berfirman, ternyata banyak kejadian. Banyak orang Islam yang meniru wanita ini waktu sholat pakai mukena Nabi Masya Allah saya sholat dibuka lagi mukenanya bongkar kelihatan betisnya kelihatan pahanya kelihatan jalan ya sholatnya hanya 10 menit buka puluh 24 jam dosanya memakan terus pahalanya habis itu pahala sholatnya di Ramadan baca Quran selesai Ramadan bye-bye Quran nggak pernah buka lagi di Ramadan sholat tahajud sholat qiyamul selesai Ramadan bongkar lagi dibuka Masya Allah ke masjid, nggak mau terlambat. Di Mekah, di Madinah, nggak mau terlambat. Selesai pulang ke Indonesia, nggak pernah ke masjid lagi. Yo, dibongkar lagi. Perhatikan kata Allah. Jangan menjadi orang muslim musiman. Jadilah orang muslim yang permanen. Surat ini, ayat ini terdapat dalam surah An-Nahl. Allah sisipkan. An-Nahl apa artinya Pak? Lembah. Allah menggambarkan bahwa ada makhluk bernama lembah yang makhluk ini tidak pernah sia-sia hidupnya, tidak pernah hinggap di tempat yang buruk, dan tidak pernah memberi kecuali terbaik. Itu lebah. Allah ingin seorang muslim seperti lebah ini. Allah selipkan di celah-celahnya kisah seorang wanita yang sia-sia hidupnya. pada Allah, ayo jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita mengubah diri pribadi yang maksimal menjadi hamba Allah dan jadikan Ramadan ini model kita sebagai seorang muslim seperti itu kita, dimanapun kita berada dan di bulan apapun sama, kita seperti di rumah Tuhan. Itulah mungkin kajian kita hari ini semoga Allah memberkati kita semua dan ini sudah saya ringkas dalam satu buku betul The Power of Ramadan dan Bapak Ibu bisa mungkin kantor entas di mana bisa um, memilikinya dan sebagainya semoga Allah memberkati kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh